Besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-10 dengan judul Geger Bumi Galuh. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen, ide cerita Cece Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agil. Pada seri yang ke-24 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Yuli sebagai Cempaka, Asli Suhastra sebagai Mamang Kuraya, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Wakuna, Akik sebagai Wanayasa, dibantu oleh Mogan, Sunaryo dan Beni, Pembawa cerita, Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, setelah Anting Wulan pergi bersama dengan ayahandanya, Resi Wanayasa muncul dari balik semak-semak dan kemudian mengajak kembali Raden Sakapalwaguna dan Raden Setakling mengajak kami berdua kembali. Lalu bagaimana dengan Sariti? Apakah dia akan kita biarkan sendiri di hutan seperti ini? Iya, tentu saja aku tidak akan tinggal di sini sendiri. Aku akan kembali ke kota raja mencari kakek. Ah, jika begitu, baiklah. Kita mengantarkan Sariti menemui kakeknya. Baru kemudian kita kembali ke Gua Larang. Saya dapat kembali seorang diri, Kek kakek bisa tinggalkan saya dan saya akan langsung kembali ke kota raja. Oh, tidak, Sariti, tidak. Eh, aku pun akan melihat keadaan kakekmu setelah aku tinggalkan. Uh, ayolah, kita tinggalkan tempat ini. Ah, baiklah, mari. Sekarang, Marilah kita kembali mengikuti kisah dari Raden Purbaya. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya bersembunyi ketika Mamang Kuraya membebaskan Anting Wulan. Setelah Anting Wulan meninggalkan mereka, Raden Purbaya bersama-sama dengan Cempaka dan Mamang Kuraya segera menuju kota raja. Lihatlah itu, Kek. Pertempuran meluas hingga jauh keluar pintu kota raja. Agaknya peperangan itu sudah berlangsung cukup lama, Raden. Lihatlah itu, Raden. Sudah banyak sekali korban yang berjatuhan. Ya. Dari sini, aku dapat melihat dengan cukup jelas korban-korban itu. Dan tidak sedikit dari mereka yang tengah sekarat meregang nyawa. Eh, eh, Kek, ah. apakah yang dapat kita lakukan? Apakah Apakah yang dapat kita lakukan? Apakah yang dapat kita berbuat untuk menolong mereka? Ya, berjanji untuk menghindarkan peperangan seperti ini sedapat-dapatnya. Menghindarkan pertumpahan darah besar-besaran ini sedapat-dapatnya. Raden dapat berbuat itu karena Raden kelak adalah seorang penguasa, seorang raja, dan di tangan Raden Kelak terletak penentuan-penentuan, pecah tidak hanya peperangan itu. Ah, lalu dengan kata lain, hmm. saat ini kita tidak akan dapat menghentikan mereka. Ya, memang tidak mungkin, Raden. Benarkah begitu, Kek? Ya, kakek tidak melihat jalan dan alasan lain. Sekalipun dengan alasan kemanusiaan. Hmm. <laughs> kemanusiaan? Kemanusiaan yang bagaimana? Kemanusiaan yang seperti apa? Apakah Raden tidak menyadari bahwa peperangan ini terjadi karena mereka mempunyai alasan yang kuat dibandingkan dengan kemanusiaan yang Raden katakan itu? Dalam situasi peperangan seperti ini, kemanusiaan hanyalah sebuah mimpi, Raden. Sebuah mimpi yang indah. Sebuah mimpi yang sebenarnya mereka harapkan, tapi tidak akan pernah menjadi suatu kenyataan. Apakah kita tidak mungkin untuk membangunkan mereka hmm. dan menyadarkan mereka untuk menikmati mimpinya itu? Mimpi yang mereka harap-harapkan itu. Mimpi yang sebenarnya dapat mereka raih dan rasakan. Hmm. Ada satu alasan lain yang lebih kuat dan menonjol, Raden. Dan itulah yang kini tampil sebagai satu kenyataan, yaitu sikap kesatria, sikap membela junjungan dan tanah tumpah darah mereka. Dalam peperangan seperti ini, kemanusiaan hanya berada dalam alas kaki mereka, Raden. Dan sikap kesatria berada jauh di atasnya, di atas kepala mereka, Raden. Apakah dengan demikian, hmm. bumi kita akan selamanya seperti ini? Sikap kemanusiaan ada di bawah sikap kesatria. <laughs> Raden jangan salah mengerti. Hmm? Hal itu hanya dalam waktu-waktu tertentu saja. Karena itu seperti yang sudah kakek katakan, hindarilah peperangan seperti ini sedapat-dapatnya. <laughs> Dan Raden mempunyai kesempatan untuk itu. Ah, sudahlah. Marilah kita melihat ke dalam kota raja. Kita coba melihat apa yang terjadi dengan keluarga istana. Baik, Kek. Mari, Kak. Ayo. Ayo, Cempaka. Kita melalui sudut sana. Di tempat itu hampir tidak ada kelompok yang saling bertumbuh. Hmm? Nyaris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. <coughs> Aduh, <coughs> saya sakit batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih, bombat. Bomnya batuk, pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat. Si tablet kuning segi enam dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Bombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat bekerja sekuat bom. Bombat, bomnya segala macam batuk. Produksi KB Pharma. Lihatlah itu. Di jalan utama sana itu, Raden. Lihat. Itu adalah anting ular Dia sedang bertempur dengan Prabu Sora. Iya, benar, Raden. Saya kira Bibi Wulan akan dapat mengalahkan lawannya itu, Raden. Iya, iya. Kau benar, Cempaka. Anting Wulan mempunyai kelebihan dibandingkan dengan Prabu Sora lawannya. Ah, tapi walaupun demikian, Kepandaian Raja Indra Prasta itu juga tidak dapat dibuat main-main. Ya, ya benar, Kek. Saya melihatnya adanya kesamaan gerak antara mereka. Hmm. Nah, itulah ilmu langka Banyu Cakrabuana. Ilmu yang selama ini tidak pernah dibicarakan lagi. Sebuah ilmu milik Betara Wisnu. Sebuah ilmu yang teramat dahsyat. Dan menurut perkiraanku, Keduanya pun belum sampai pada tataran tertinggi ilmu tersebut. Uh, uh, itu, lihatlah, kek. Oh. Bibi Anting Mulan membuat lawannya terlempar mundur. Oh, iya, iya, iya. Uh, Bibi Anting Mulan pergi meninggalkan lawannya, kek. Hmm, iya, iya, betul, betul. Mengapa Bibi Mulan pergi, kek? Oh, mana aku tahu, Raden. Ah, awas, itu. Lihatlah serombongan prajurit indra prasta tengah mengejar prajurit Kalu. Ah, ayo, kita menghindar saja, ayo. Sebaiknya kita melihat-lihat ke bagian lain saja. Ayo. Setan. Iblis wanita dari mana gadis itu mendapatkan ilmu banyu cakrabuana yang demikian hebatnya hingga melebihi yang aku miliki. Hmm, awas satu saat aku harus mendapatkan rahasia dari ilmu Banyu Cakrabuana tingkatan berikutnya dari gadis itu. Oi, harus desak pasukan Galuh. Tundukkan mereka secepatnya. Sebelum matahari terbenam, Galuh akan menjadi bagian dari Indra Prasta. Hayo, desak terus, desak terus. Prabu Sana telah melarikan diri. Panglima Pati telah tewas. Sebentar lagi mereka akan menyadari dan bertekuk lutut. Ayo, prajurit-prajurit Galuh, menyerahlah. Kalian akan mendapatkan pengampunan dariku. Menyerahlah sebelum kalian menjadi korban sebagaimana kawan-kawan kalian yang lain. Lampu Sora terus berkeliling kota raja. Sambil berkuda ia berteriak-teriak untuk melemahkan semangat prajurit Galuh. Ayo! Menyerahlah kalian! Tidak ada gunanya perjuangan kalian. Tak ada lagi pimpinan kalian. Menyerahlah, ayo! Beberapa saat kemudian, satu kelompok demi satu kelompok melemparkan senjata tanda takluk. Dan akhirnya ketika matahari mulai tenggelam, seluruh prajurit Galuh telah menyerah. Dan mereka semua dikumpulkan di alun-alun Indraprasta menunggu keputusan lebih lanjut dari para pimpinan Indraprasta. segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, bah. Anu, Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas kurap dan gatal jamur. Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. <laughs> Kalau berhasil aku tundukkan hanya dalam waktu satu hari. <laughs> penguasa terbesar di tanah Pasundan berhasil aku tundukkan. <laughs> Sebentar lagi, aku ingin melihat wajahmu sana. Aku ingin melihat wajah saudaraku sana yang begitu pongah memandangku saat aku menyambanginya. <laughs> Cepat datanglah Rangga. Kembalilah. Aku ingin segera melihat wajah saudaraku sana. Di tangga istana Galuh, Prabu Sora tertawa terbahak-bahak, tertawa penuh rasa kebahagiaan. Dan setelah beberapa saat, Prabu Sora terdiam dan memandang tajam ke arah istana besar yang megah. Istana besar yang telah berpuluh-puluh tahun diimpi-impikannya. Kemudian, perlahan-lahan, Prabu Sora memasuki istana Galuh. Di kiri kanannya para dayang istana telah dipersiapkan oleh para pejabat Indraprasta untuk menyambut sang penguasa baru, Prabu Sora. Para dayang dan para pelayan dalam berjajar di sepanjang jalan menuju Paseban Agung di mana tahta Galuh berada. Wajah Ramhyang Prabu Sora berbinar-binar penuh kebahagiaan. Di hadapannya kini terlihat satu bentuk kemuliaan tertinggi. Tahta utama di tanah Pasundan. Tahta utama yang menjadi impian seluruh Maharaja Pasundan. Perlahan-lahan, Prabu Sora mendekati tahta utama itu dan kemudian dengan disaksikan oleh puluhan pasang mata, Baginda Prabu Sora mengelus-ngelus tahta utama yang menjadi impiannya. Dewata di kayangan, pastilah kalian telah merestui aku untuk menjadi manusia utama di tanah Pasundan ini. Menjadi manusia mulia di tanah Pasundan ini. <laughs> Akulah kini sumber kemuliaan di tanah Pasundan. Oi! Katakanlah

<laughs> Terima kasih para dewa. Dan untukmu Siwa Agung, terima kasih yang sebesar-besarnya aku ucapkan. Sambil tertawa-tawa penuh kegembiraan, Prabu Sora duduk di atas tahta dan sang Prabu terus saja tertawa tiada henti, menikmati impian puluhan tahun yang kini telah menjadi kenyataan. Tahta Galuh telah menjadi miliknya. Saat Baginda Prabu Sora menikmati kebahagiaannya, di luar istana, sebagian prajurit dan para pejuang dari kelompok dunia hitam pun mencoba meraih dan mengambil imbalannya dari penduduk kota raja dengan berbagai cara. sudah mendapatkan perhiasan sebanyak ini? Hah? <laughs> Kakang salah jika datang dan memasuki rumah-rumah besar saja. Di rumah-rumah kecil pun, aku mendapatkan banyak permata-permata. <laughs> si Denok Emeh di Paliman pasti akan semakin menjadi tergila-gila padaku jika aku bawakan perhiasan seperti ini. <laughs> Dalam situasi seperti ini, Kau masih saja mengingat-ingat kekasihmu, Puncang. Benar-benar luar biasa. <laughs> ya, tentu saja. Aku bukanlah manusia sepertimu yang mudah melupakan kekasih, mudah berganti-ganti kekasih. Ah, kucing rakus. Jangan kau berpura-pura suci. Memangnya aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan kalung dan perhiasan itu. Ah, <laughs> bukankah kau mendapatkannya dari wanita muda di rumah ujung sana? Dan wanita itu kau perkosa setelah kau tarik priasannya itu dari lehernya. <laughs> kau tahu saja Kakang Dadang. <laughs> Tapi itu hanyalah sekedar imbalan kemenangan yang kita raih. Lepaskan aku! Kakang, itu lihatlah anak mendapatkan ibu kijang yang <laughs> Kau ambillah Kakang kau hanya mendapatkan sisanya saja. Ah, setan, setan, setan kau. Aku bukankah anjing seperti dirimu? Kau ambillah saja jika kau memang masih mempunyai tenaga. <laughs> Benarkah Kakang Dadang? Hmm? Ah, <laughs> terima kasih, terima kasih. Woi, Calung, lepaskan wanita itu, lepaskan. Uh, uh. Kenapa aku harus melepaskan wanita ini, Kakang Puncang? Tolonglah, tolonglah saya, Tuan. Laki-laki ini sudah membunuh suami dan anak saya. Tolong, jangan biarkan dia mengganggu saya. Ah, kau dengar itu, Calung? Hah? Dia tidak menyukai sikapmu. Ayo biarkan dia bersamaku. Ah, kau, kau, kau keterlaluan, Kakang Puncang. Kukira kau bisa mencari yang lain sebagai kurbanmu. Hmm, Ah, maafkan aku, Calung. Kakangmu Dadang yang memerintahkan aku untuk menyelamatkan wanita ini. Hah? Hmm? Menyelamatkan? Iya. Hmm? <laughs> Menyingkirlah kau. Jangan kau ganggu wanita itu. Terima kasih, Tuhan. Tolonglah saya. Hindarkanlah saya dari orang-orang yang menakutkan itu, Tuhan. Eh, kau akan menyesal lepas dari tanganku. Tapi masuk ke dalam mulut buaya seperti kakang pucang. Hmm. Pergi kau dari sini atau akan kerontokan gigimu itu. Hmm? Ayo, marilah Nyai. Aku carikan kau tempat yang aman dari orang-orang seperti itu. Kemanakah Tuhan akan membawa saya? Hmm? <laughs> Bukankah kau ingin mencari tempat yang aman? Hmm? Ayo, ikutlah aku. Tapi... Eh, ah, kau terlalu merepotkan aku dengan sikapmu itu. Ayolah. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Masuk kawan! Siap! Lancar kanan! Gerak! Berhitung! Satu! Dua! Tiga! Hei! Kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala? Sini kamu! Aduh! Saya sakit batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Bomnya batuk. Pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat Si tablet kuning segi enam dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Bombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat bekerja sekuat bom. Bombat, bomnya segala macam batuk. Produksi KB Pharma. Puncang yang menjadi tidak sabaran dengan sikap ibu muda itu, segera saja mengangkatnya dan kemudian membawanya menjauhi keramaian kawan-kawannya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kelanjutan dari kisah ini? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-10, Geger Bumi Galuh, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kapanaks bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.